Hukum menggambar makhluk bernyawa yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Mujaddidul Yaman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab la tadkhulul malaikatul bayta fi alladhi fihi tasawir. Bab bahwasanya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat tasawir. Di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Kita akan dengarkan bersama beberapa ahadith yang disebutkan oleh Syekh Mukbil di dalam kitab beliau ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Talha radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah qala Abu Talha radhiyallahu taala an berkata qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir bahwasanya Rasulullah alaihi bersabda para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau tasawir ya. gambar-gambar makhluk bernyawa dan nanti kita akan membacakan kalam Al-Imam Nawawi insyaallah menjelaskan siapa sebenarnya para malaikat yang dimaksud di dalam hadis ini ya Syekh Mukbil hafizahullah Rahimahullah taala memberikan ta'lik catatan kaki ya setelah menyebutkan hadis ini Al-malaikah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ai malaikatur rahmah. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Malaikatur rahmah. Yang keliling ya, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keliling ya, ke buyutul mukminin, rumah-rumah kaum mukminin. Dan bukanlah yang dimaksud adalah malaikatul hafadzah, malaikat pencatat amal. Namanya malaikat pencatat amal tidak akan berpisah dari Bani Adam. Dari seorang manusia, para malaikat pencatat amalan, amalan yang baik maupun amalan yang buruk, tidak akan berpisah dari Bani Adam. Jadi yang dimaksud malaikat yang terhalangi masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar-gambar makhluk bernyawa adalah malaikatur rahmah. Malaikat rahmat. Tayyib. Dalam lafaz yang lain disebutkan ya, masih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Talhah tapi dengan riwayat yang lain innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah sesungguhnya malaikat itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat surah yaitu gambar makhluk bernyawa ada kisah ya yang disebutkan oleh Imam Muslim ya riwayat tentunya disebutkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya annaha qalat bahwasanya Aisyah menceritakan atau mengisahkan wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin ya'tihi fiha. Faja'at tilka sa'ah wa lam ya'tihi. Pernah suatu ketika Rasulullah ya memiliki janji bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini riwayat Muslim ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Suatu ketika pernah Rasulullah membuat janji ya, dengan Jibril alaihissalam untuk bertemu pada waktu tertentu. Faja'at tilka sa'ah. Kemudian datang waktu itu ya, yang telah dijanjikan itu walam ya'tihi. Akan tetapi Jibril tidak hadir. Jibril alaihissalam tidak datang. Padahal sudah waktu, sudah datang waktu yang telah dijanjikan. Wa fi yadihi 'asa falqahu min yadihi. Dan ketika itu Rasulullah memegang tongkat kecil. Falqaha min yadihi. Ya, kemudian beliau melempar tongkat itu waqala. Dan beliau bersabda berkata, alaihi salatu wasallam ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh. Sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu pula para rasulnya, para utusannya. Maksudnya Jibril alaihissalam tidak akan mengingkari janji. Ya. Tummal Kemudian beliau berpaling. Faida jarwun jarwu kalbin tahta sariri. Setelah itu tiba-tiba beliau melihat ada anak anjing kecil di bawah tempat tidur beliau, di bawah ranjang beliau. Beliau melihat ada anak anjing kecil. Fakola maka beliau berkata, kepada Aisyah, "Ya Aisyah, mata dakhala hadzal kalb ha huna?" Wahai Aisyah, kapan anak anjing ini masuk ya, ke tempat ini. Fakalat maka Aisyah menjawab, Wallahi ma itu Demi Allah, aku tidak tahu. Wahai Rasul. faamarabihi, bihi fa'umira bihi fa'ukhrija faja'a Jibril. Ya. Maka beliau memerintahkan anak anjing itu untuk dikeluarkan dari rumah beliau baru kemudian datanglah Jibril alaihissalam setelah dikeluarkannya anjing tersebut. Faqala Rasulullah alaihissalam maka Rasulullah berkata wa'adtani fajalastu laka falam ta'ti. Ya, berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, engkau telah membuat janji denganku dan aku duduk menunggumu akan tetapi engkau tidak hadir engkau tidak datang Faqala maka Jibril menjawab memberikan alasan kenapa Jibril alaihissalam tidak datang. Faqala mana'anil kalb alladhi kana fi baitika. Sesungguhnya telah menghalangiku masuk ke dalam rumahmu anjing itu. Anjing yang ada di dalam rumahmu tersebut telah menghalangiku untuk masuk ke dalam rumah. Inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Ya. Sesungguhnya kami, yaitu para malaikat, la nadkhul, tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Nah, jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jelas di sini ya, sebuah kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Walaupun dalam kisah ini, dalam kasus yang diceritakan di sini, anjing yang ada. Ya. Waktu itu yang menghalangi Jibril untuk masuk adalah karena ada anjing. Tapi Jibril menjelaskan di akhir hadis, Inna la nadkhul baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun gambar makhluk bernyawa. Ini padahal Jibril alaihissalam ya, berjanji dengan Rasul yang mulia Muhammad alaihissalam, Namun beliau Jibril tidak ya, terpaksa tidak bisa menepati janji itu karena ada uzur. Ya, karena di dalam rumah Nabi waktu itu terdapat anjing nah, yang menghalangi para malaikat untuk bisa masuk ke dalam rumah. Baik. Dalam hadis yang lain masih riwayat Bukhari dalam kisah yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menceritakan annaha ishtarat numraqatan fiha tasawir suatu ketika pernah Aisyah, istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha membeli numruqah. Numruqah itu bantal kecil ya, yang biasa dipakai untuk bersandar ya. Dan pada numruqah tersebut, pada bantal kecil tersebut terdapat tasawir, ada gambar makhluk bernyawa. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil bab falam yadkhul. Jadi ini baru, ya. Aisyah radhiyallahu anha baru membelinya. Niatnya baik untuk menyenangkan hati Rasul alaihissalatu wassalam. Agar Rasulullah bisa menggunakan bantal kecil tersebut untuk bersandar. Namun ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam datang, ya, beliau qama bilbab Berdiri di depan pintu, falam yadkhul dan tidak mau masuk beliau. Ya Fakultu, maka aku berkata, Aisyah, Atubu ilallah, mada adnabtu. Ya, wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mada adnabtu. Apa dosa yang telah aku perbuat? Melihat Rasulullah tidak mau masuk ke rumah. Tidak mau masuk ke dalam rumah dan hanya sekedar berdiri di depan pintu. Diam beliau. Aisyah takut melihat kondisi beliau yang seperti itu ya. sehingga bertanya ya, aku bertobat kepada Allah wahai Rasulullah apa dosa yang telah aku berbuat? nah qala maka berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam ma hadhihi numruqah apa bantal ini beliau melihat di dalam rumah ada bantal baru yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa Maha mahadihin numruqah. Apa bantal ini? Qultu, maka Aisyah berkata, litajlis 'alaiha wa tuwassiduha. Aku ingin agar engkau duduk di atasnya ya, dan menggunakannya untuk bersandar. Baik tujuan Aisyah radhiyallahu anha ya. Akan tapi Rasulullah tidak bahkan beliau marah ya dan beliau berkata qala inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum sesungguhnya ashabu hadhihi suwar para penggambar gambar-gambar makhluk bernyawa ini akan diazab kelak di hari kiamat yuqalu lahum dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum hidupkan apa yang telah kalian ciptakan ya. hidupkan apa yang telah kalian gambar wa innal malaikata beliau melanjutkan hadisnya wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa Taip, semakin jelas ya tentang dampak negatif ketika di dalam rumah terdapat gambar makhluk bernyawa. Para malaikat terhalang masuk ke dalam rumah. Dan Rasulullah ya, sangat benci dengan hal itu. Tayyib, ya. Kalau kita perhatikan riwayat tadi, ya, bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wasallam tidak mau masuk ke dalam rumah ketika di dalam rumah beliau terdapat bantal yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa ya, yang bantal itu digunakan untuk bersandar ya. digunakan untuk bersandar bukan untuk dipajang ya bukan untuk dipakai hiasan, bukan, tapi untuk diduduki. Ya, dipakai untuk diduduki. Kira-kira barang yang seperti itu itu dimuliakan atau dihinakan? Barang yang dipakai untuk dibuat bantal, diduduki, dibuat sandaran. Tentunya ini adalah barang yang ya, hina. Nah, mumtahan istilahnya. Istilah para fukoha adalah benda yang mumtahan, dihinakan. Ya bukan benda yang untuk dipajang ya dibuat hiasan bukan tapi termasuk benda yang mumtahan dihinakan toh barang yang seperti ini pun dilarang di dalam syariat Rasulullah mengingkarinya sehingga ini adalah dalil yang jelas dan tegas bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu secara mutlak dilarang walaupun pada benda-benda yang mumtahan, benda-benda yang dihinakan. Karena di sana ada sebagian kaul menang. Ya. Ada kaul dari sebagian fukoha yang menyatakan larangan gambar makhluk bernyawa itu tidak mutlak. Diperkecualikan padanya benda-benda yang mumtahan, yang dihinakan. Ya. Tapi dengan nas hadis ini, ya, menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengingkari ya, benda yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa walaupun dia dihinakan benda tersebut. Wallahu taala alam ya. Dan inilah ya dalil salah satu dalil yang dipakai oleh Syekh Mukbil untuk merojihkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya pelarangan gambar makhluk bernyawa itu dilarang secara mutlak. Tidak ada perkecualian. Baik, kita akan masuk ke bab ya. Berikutnya ad-dalil ala tahrimi umum zawatil arwah. Setelah tadi bab-bab yang menyebutkan saya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa, kita beralih ke bab berikutnya yaitu bab yang menyebutkan dalil-dalil tentang pengharaman gambar makhluk bernyawa secara umum secara menyeluruh. Tidak ada perkecualian. Ya. Hukum asalnya adalah haram.